yakni apa-apa yang terjadi di akhir zaman atau di yaumil akhir di akhirat nanti disebutkan oleh beliau secara ringkas wa nu'minu bil ba'si wal jazai wa jazail a'mali yaumal qiyamah wal 'ard wal hisab wa al kitab wa thawab wal 'iqab wal mizan. Kami ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan kebangkitan roh dan jasad. Dan beriman tentang jazaul a'mal. Pembalasan amal-amal perbuatan pada hari kiamat. Dan beriman pula tentang arabat. Dikumpulkannya manusia untuk dihisab, untuk dipersaksikan dan juga beriman tentang catatan-catatan amal yang mereka akan menerimanya ada yang dari depan mereka, dari belakang mereka atau dari kiri kanan mereka. dan kami ahlu sunnah wal jamaah juga beriman tentang adanya pahala dan dosa. Yomul qiyamah wasirata wal mizan dan beriman pula adanya sirat dan mizan. Sirat sudah kita bahas kemarin pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita membahas al-mizan. Qala al-musannif wa al-imam Abu Ja'far al-Tahawi qala wal mizan. Apa maknanya wal mizan? Tentunya wawul atfi menunjukkan kalau dia ma'tufun ala maqablah. Kalau ma'tufun ala maqablahu berarti termasuk ma'mul dari kalimat wa nu'minu bil mizani ay nu'minu bil mizan. Kami juga beriman. Tentunya kalau kita tahu awal ucapan beliau dalam kitab ini bahwa kami ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud kami adalah beliau mewakili ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa kami beriman dengan al-mizan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nadha'ul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 47 dan kami letakkan kami tegakkan timbangan-timbangan keadilan untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Akan diperlakukan secara adil. Enggak akan ada yang terdolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalan itu sebiji khardal, sangat kecilnya, partikel yang terkecil sekalipun, ataina biha, kami akan datangkan. Kami akan hitung kata Allah. Kami akan hisab, kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin dan cukup kami yang akan menghitung kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat nadha'ul mawazin, kami letakkan timbangan-timbangan. Ayat lainnya, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-mu'minun ayat 103 102 dan 103 Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan falah, kebahagiaan. Wa man khaffat mawazinuhu dan siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ada yang khafat, yang ringan timbangannya. Ada yang sakulat, ada yang berat timbangannya. Dan yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kejayaan. Sebaliknya siapa yang khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka celaka dia. Celaka dia. Fi jahannam khalidun. Dia akan terancam dengan neraka jahannam khalidun. Khamilina azakumullah Allah katakan khasiru anfusahum. Orang-orang yang ringan timbangannya akan rugi nasibnya yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, "Aman saqulat mawazinuhu" maka mereka fi 'isyatir radiyah dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang tenteram. Tetapi siapa yang khafat mawazinuhu fa hawiyah. Siapa yang ringan timbangan-timbangan amal baiknya, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Alhamdulillah, Sekian banyak ayat Al-Quran menunjukkan adanya timbangan. Karena ada kalimat mizan, ada kalimat berat, dan ada kalimat ringan. Berat dan ringan itu diukur dengan apa? Dengan timbangan. Maka ayat-ayat ini saling mendukung. Apakah dengan lafat-lafat mizan atau dengan lafat siapa yang berat, siapa yang ringan atau bahkan disebut dua-duanya. Yang berat timbangannya, yang ringan timbangannya. Fahada dalil, bahkan adillah kefirah, qat'iyah yang sangat tegas menyatakan bahwa timbangan yaumul qiyamah itu ada dan wajib diimani Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, qala al-ulama'u berkata para ulama, "Idzan qada al-hisab kana ba'dahu waznul a'mal." Setelah selesai urusan perhitungan, maka setelahnya ditegakkan timbangan amal perbuatan. Dihitung dulu, kemudian ditimbang. Dihitung adalah jumlahnya apa saja amalan-amalannya, ditimbang seberapa beratnya. Kadang-kadang ada amalan yang sama, dia sholat yang kedua, sholat yang ketiga sholat. Tetapi belum tentu sama timbangannya sholat dia, seberapa timbangannya, seberapa beratnya. Sholat yang kedua, seberapa timbangannya, seberapa beratnya. Akan beda. Karena berkait dengan keikhlasannya. Berkait dengan kekhusyuannya berkait dengan kecocokannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka akan berbeda timbangan-timbangannya. Walaupun tercatat dia sholat. Walaupun terhitung dia sholat. Kau muslimin yang saya hormati. Kata Qurtubi rahimahullah bahwa para ulama menyatakan timbangan amal perbuatan itu setelah hisab. Setelah dihitung. al wazna lil jaza karena yang namanya wazan, timbangan itu untuk pembalasan. Seberapa balasannya. bagi an yakuna ba'dal muhasabah. Maka tentunya sudah semestinya setelah dihitung baru ditimbang. Fainal muhasabah li taqriril a'mal. Karena muhasabah, hisab, hitungan untuk menentukan amal-amal dia apa saja. Takrir al-amal. Menetapkan amalan-amalan dia. Wal waznu li idhari maqadiriha. Sedangkan wazn timbangan untuk menentukan seberapa kadarnya dia punya sekian amalan soleh, yang ini punya sekian amalan soleh, sama jumlahnya. Hitungannya sama. Sholatnya sama, puasanya sama, ibadahnya sama, sodakohnya juga sama. Tetapi barakallahu fikum itu baru hisab. Baru hisab. Tetapi kadar amalan dia, sodakoh dengan sodakoh, apa sama beratnya? Kadar amalan mereka, sholat dengan sholat, apakah sama timbangannya? Kadar yang mereka kerjakan, puasa dengan puasa, apakah sama beratnya? Lah. Berbeda. Tidak sama berat-beratnya. Dan disitulah ditegakkan timbangan. Liyakunal jaza bihasbiha. Agar pahalanya nanti sesuai dengan beratnya. Ada orang yang salat tetapi tidak dinilai oleh Allah swt karena nggak ada beratnya. Celaka mereka. Wailul lil musallin alladzina fi salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat itu kata Allah. Yang salatnya lalai. Demikian pula banyaknya orang-orang yang beramal, beramal, beramal. Apa kata Allah yaumul qiyamah? Kata Allah nanti yaumul qiyamah faja'alnaha haba'an mansura. Kami jadikan seluruh amalannya sebagai haba'an mansura, sebagai debu yang diterbangkan angin. Sia-sia. Tidak bernilai. Tidak ada balasannya. Ini khonirina azakumullah. Kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka tidak teranggap sama sekali. Al-mura'un Orang-orang yang ria yang ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, yang terjerumus dalam sum'ah, ingin didengar, ingin dibicarakan, ingin disanjung. Terjerumus dalam ria wasumah, sumah Mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena ketika amalannya ditimbang, tidak ada beratnya sama sekali. Maka Allah katakan pada mereka, idhabu ilaman kuntum turauna fid dunya pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian minta dipuji oleh mereka yang kalian dulu ingin disanjung oleh mereka pergilah pada mereka hal tajidu minhum jazaa apakah kalian akan dapati dari mereka pahala silahkan artinya minta pada manusia karena kalian dulu beramal untuk manusia, maka silakan minta pahalanya untuk manusia. Dan ini taubih, ini cercaan, pelecehan untuk mereka. Tentunya manusia-manusia tersebut nggak akan bisa memberikan balasan apapun. Maka dikatakan li idhari makadiriha timbangan itu untuk melihat nilai beratnya amalan tersebut. Walaupun kadang-kadang sama amalannya ternyata beratnya berbeda. Liyakuna jaza bihasbiha agar nanti pahalanya balasannya sesuai dengan beratnya. Semakin berat, semakin tinggi pahalanya. Qala wa qawluhu ta'ala. Juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadha'ul mawazin al-qista al qiyamah. Dan kami letakkan timbangan-timbangan. Timbangan keadilan. Al-qist ada keadilan. al qiyamah. Untuk hari kiamat. Di sini ada pertanyaan. Kenapa disebutkan dengan mawazin? Bentuk jamak dari miza? Apakah memang timbangannya tidak satu? Mungkin. Kita tidak tahu yang gaib. Kita tidak tahu tentang hari kiamat kecuali sesuai dengan apa yang diberitakan. Maka kata beliau di sini, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya, yahtamil an yakuna tamma mawazinun mutaaddidah mawazinu mutaaddidah kemungkinan di sana ada timbangan-timbangan yang bermacam-macam dan tidak satu ada ihtimal ada kemungkinan yahtamil an yakuna sama bukan summa kalau sama maknanya hunaka Yahtamil an yakun hunaka mawazin. Mawazinu muta'addidah. Jangan pakai tanwin karena dia mamnu' min as-saraf. Mawazinu muta'addidah. Tuzanu fiha al-a'mal. Yang ditam, ditimbang semua amalan-amalan dengan timbangan-timbangan tersebut. Itu kemungkinan. Wa yahtamil aydan ada kemungkinan lain bahwa disebutkan dengan jama'an yakun al murad al mauzunat bahwa disebutkan dengan jamak tetapi maksudnya bentuk jamak untuk menunjukkan yang ditimbangnya banyak akan ditegakkan timbangan-timbangan timbangan untuk amalan si fulan timbangan untuk amal si fulan timbangan padahal timbangannya satu eh, itu juga mungkin berarti dijamakkan karena apa karena yang ditimbangnya banyak yang ditimbangnya banyak mauzunnya maf'ul mauzun yang banyak maka dikatakan yahtamil an yakuna al murad al mauzunat fajama' bi'tibari tanawwu' al a'mal al mauzunah maka jamaknya kalau dilihat dari sisi bermacam-macamnya amalan yang ditimbang sehingga kami tegakkan timbangan timbangan timbangan timbangan artinya kami tegakkan timbangan untuk sekian banyak amalan Wallahu taala alam. Keduanya mungkin. Mungkin memang timbangannya lebih dari satu. Mungkin pula timbangan tersebut menimbang banyak amal sehingga dijamakkan timbangan-timbangan. Wallahu taala alam. Walladhi dallat alaihi sunnah anna mizan al-a'mali lahu kiffatani hissiyatani musyahadatan. Adapun yang telah disebutkan dalam sunnah dari dalil-dalil hadis yang sahih bahwa timbangan itu apakah dia satu atau banyak bahwa timbangan-timbangan tersebut memiliki tangan-tangan timbangan <clears throat> kifatan tangan timbangan kalau dalam timbangan yang kita kenal di dunia itu adalah tempat untuk meletakkan barang yang ditimbang yang satu untuk yang ditimbang yang satu untuk pembandingnya. Pernah lihat timbangan di dunia? Yang satu diletakkan beras, yang ini diletakkan bandul timbangannya. Maka yang dikatakan kifah adalah tempat meletakkan benda-benda tadi. Tempat diletakkannya barang yang ditimbang dan tempat meletakkan sesuatu yang dijadikan sebagai pembandingnya. Maka dikatakan kifah. Untuk berbicara tentang apa makna kifah. Adapun kifah yang dimaksud yaumul qiyamah nanti kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas yang pasti nggak mungkin sama dengan timbangan yang kalian kenal di dunia. Karena yang ditimbangnya pun berbeda. Yang ditimbangnya adalah amalan manusia. Tetapi diriwayatkan dalam riwayat yang sahih disebutkan lahu kifatani memiliki dua kifah. Diletakkan di sini amalan baik, diletakkan di sini amalan jelek dan kemudian ditimbang mana yang lebih berat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdurrahman Al-Hubuli dia mengatakan aku mendengar Abdullah Ibni Amr radhiyallahu taala anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah Kata Nabi sesungguhnya Allah akan menyelesaikan satu orang dari umatku di hadapan atau di atas seluruh kepala-kepala manusia. Di hadapan seluruh makhluk-makhluk pada hari kiamat. Fayunshar alaihi tis'atan wa tis'ina sijillat. Maka dibentangkan baginya 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar satu lembar catatan itu sejauh mata memandang. Thumma Kemudian dikatakan kepadanya. Atunkiru min hadha syai'a azalamatka katabatil hafizun. Apakah ada yang kau ingkari? Satu saja. Dari semua dosa-dosamu ini. 99 lembar. Setiap lembarnya sejauh, sejauh mata memandang. Apakah ada yang kau ingkari? Adalamatka katabatil hafizun. Apakah penulis-penulisku mendolimi kamu? Menulis apa yang kamu tidak kerjakan? Maka hamba tadi berkata, lah ya Rabb. Tidak ya Rabb. Enggak ada yang aku ingkari. Semuanya memang betul dosaku, perbuatanku. Fayaqul maka dikatakan alaka udhrun atau hasanah. Kata Allah, Apakah engkau punya alasan? Punya uzur? Kenapa engkau berdosa sekian banyaknya? Atau barangkali engkau punya kebaikan yang bisa mengimbanginya? Fayubahatur rajul. Maka orang ini sudah putus asa. Kemudian berkata, La ya Rabb. Tidak ya Rabb. Aku nggak punya kebaikan apapun. Karena melihat dosanya terlalu banyak satu lembarnya sejauh mata memandang, maka dia katakan dengan putus asa, lah ya Rabb, aku nggak punya kebaikan apapun. Fayaqulu bala, inna laka indana hasanah. Kata Allah, bahkan engkau memiliki kebaikan di sisiku. Ada hasanatun wahidah, ada satu hasanah. La dzulmal yawma alaik. Hari ini enggak ada kedoliman atasmu akan diperlakukan dengan adil fatukhrajlahu maka dikeluarkan catatannya catatan kebaikan fatukhraj lahu bitaqatun dikeluarkan satu kartu kecil fiha padanya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh persaksian tauhid dan persaksian terhadap rasul dengan risalah syahadatain. Fayaqulu ahdiru. Maka dikatakan, hadirkan. Datangkan catatan itu, amalan tadi. Fayaqulu ya Rabbi. Orang tadi berkata, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apa bandingnya bitokoh ini dengan sejilat ini? Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang? Fayuqal innaka la tudlam. Maka dikatakan lagi, engkau nggak akan didolimi. Engkau hari ini tidak akan didolimi. Qala fatuda as-sijillat fi kiffah. Maka Allah perintahkan untuk ditimbang. Letakkan 99 lembar tadi di satu kifah ada huwa syahid. Ini yang menjadi bukti kalau timbangan tadi punya kifah, punya tempat untuk meletakkan amalan baik dan amalan jelek. Fatudah as fi kifatin. Diletakkan 99 lembar di salah satu tangan timbangan dan kemudian bitaqahnya, kartu kecilnya di timbangan yang lain atau di tangan timbangan yang lain sebagai pembandingnya. Kifah yang satu diisi 99 lembar catatan dosa. Kifah yang satu hanya satu catatan kecil disebut kartu yang memiliki catatan syahadatain. Fayuqal innaka la tudlam, engkau tidak akan didolimi. Maka diletakkanlah di tangan-tangan timbangan. Fatashati sijillat. Ternyata ringan 99 lembar catatan dosa tadi. Wasakulatil bitaqah dan ternyata kartu tadi berat. La yaqul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Memang gak akan ada yang mengalahkan beratnya nama Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya. Di samping Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana di awal disebutkan. Wazada Tirmidzi dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan kalimat wala yasqul ma'asmillahi syai nggak mungkin akan ada yang mengalahkan beratnya nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi siyaqin akhar dalam lafaz lain disebutkan tuda'ul mawazin yaumil qiyamah akan diangkat akan ditegakkan nanti timbangan-timbangan amal fayu'ta rajul maka didatangkan seseorang fayudha fi kiffah diletakkan di tangan timbangan ila akhirnya kalau kita lihat lafat-lafat hadis ini ada dua bentuk penimbangan ada penimbangan catatan-catatannya ditimbang mana yang lebih berat ada pula orangnya ditimbang. Orangnya diletakkan. Tudaur rajul. Seseorang diletakkan di tangan timbangan. Untuk ditimbang amalannya. Maka ketika itu seseorang beratnya tidak berkait dengan beratnya badan dia. Tidak berkait dengan gemuk dan kurusnya tidak berkait dengan apakah dia bobotnya dulu di dunia sekian atau sekian, nggak ada kaitannya dengan itu. Beratnya sesuai dengan amalan-amalan salehnya sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan bagaimana amalannya, apakah cocok dengan sunnah atau tidak cocok dengan sunnah, akan sesuai dengan itu beratnya. Semakin ikhlas, semakin berat. Semakin kurang ikhlas, semakin ringan. Maka ikhwan bin a'azakumullah, qala wa fi hadha siyaq faidatun jadilah. Dari lafat-lafat hadis tadi kita mendapatkan faedah besar. Faedah yang mulia. Wahia annal amil yuzanu ma'amalihi. Bahwa seseorang akan ditimbang dengan amalannya. Amil dengan amalannya. Amil pelakunya. Amalan perbuatannya. Akan ditimbang. Amalannya ditimbang, orangnya juga ditimbang. Wa yashhad lahu ma rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang membuktikan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Bahwasanya beliau oleh salatu wassalam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumil qiyamah." Nanti akan didatangkan seorang yang gemuk besar, tinggi besar gemuk. Yumul qiyamah pada hari kiamat. La yuzanu indallahi janaha ba'udah. Ternyata ketika ditimbang di sisi Allah tidak melebihi sesayap nyamuk pun beratnya. Ini syahid bukti yang sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa orangnya juga ditimbang. Tetapi beratnya tidak berkait dengan gemuknya. Beratnya tidak berkait dengan badannya, tapi dengan amalannya. Kalau orang itu saleh dan amalannya amalan yang saleh, kalau dia mukhlus, orang yang ikhlas, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berat timbangannya. Tetapi walaupun orang itu gemuk besar, tetapi dia dalam munafik, amalan-amalan yang nggak ada nilainya, maka beratnya pun tidak ada. La tusawi janaha ba'udah. Tidak sama dengan sesayap nyamuk pun. Atau tidak senilai beratnya sesayap nyamuk pun. Na'udzubillah. Sebaliknya, kalau seorang mukmin taqi, mukhlisun, muwahhid, ahli tauhid, orang yang ikhlas, orang yang bertakwa, beramal dengan amalan saleh yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kurus kering, ketika ditimbang beratnya mengalahkan gunung Uhud. Beratnya mengalahkan gunung Uhud. Sebagaimana nanti akan diriwayatkan pula riwayat tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan iqra'u in syi'tum falanuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Bacalah kalau kamu suka. Ini kalau kamu mau, buktinya silakan baca. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا kami tidak tegakkan bagi har, bagi mereka pada hari kiamat waznan. Ternyata di antara maknanya la nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan, wazan itu berat. Bukan mizan, timbangan. Artinya bukan bermakna kami enggak tegakkan untuk mereka timbangan, bukan. Tapi maknanya kami nggak akan jadikan pada mereka ada berat sedikit pun. Fala nuqimu lahum yaumul qiyamati waznan. Kami nggak akan tegakkan bagi mereka wazan. Yani nggak ada beratnya sedikit pun, nggak ada wazannya sedikit pun. Ini diantara tafsir dari ayat ini. Sedangkan riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah yujni siwakan minal araq. Minal araq. Mengambil siwak dari pohon arak. Wa kana daqiq Sedangkan Abdullah bin Mas'ud betisnya kecil sekali. Faja'alatir rih takfa'uhu. Maka angin menyingkapkan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Artinya pakainya tersingkap, terlihat betisnya. Fadahikal kaum. Maka kaum yang ada di situ semuanya tertawa. Mentertawakan betisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. maka bersabdalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Mimma tadhakun?" Kalian menertawakan apa? Qalu mereka menjawab, "Ya Nabi Allah, min diqqati Kami mentertawakan betapa kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Qal, maka Nabi bersabda, "Walladhi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lahuma afqalu fil mizan min Uhud. Ketahuilah bahwa betis-betis beliau ini nanti yang qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Betis-betis beliau ini yang qiyamah nanti lebih berat dari gunung Uhud. Jangan meremehkan. Artinya akan ditimbang kakinya. Kenapa kakinya berat? Karena dipakai untuk berjalan fi Dipakai untuk berperang fi dipakai untuk berjalan ke masjid tiap hari, dipakai untuk beramal saleh, dipakai untuk ini dan untuk itu semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, maka betisnya beratnya lebih dari gunung Uhud. Demikian pula tangannya. Kenapa jadi berat? Karena dia pegang pedang fisabilillah. Dia ayunkan dengan tangannya fisabilillah. Dia tuliskan dengan tangannya dakwah ilallah. Akan menjadi berat tangannya. kata demikianlah Badan-badan manusia nanti ditimbang di sisi Allah dan beratnya berkait dengan amalan solehnya, bukan dengan dagingnya dan tulangnya. Ini khonibin azakumullah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. qad waradatil ahadithu aydan biwaznil a'mali anfusaha. Demikian pula diriwayatkan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan ditimbangnya amal-amal perbuatannya. Tadi orangnya ditimbang. Diriwayatkan dalam riwayat lain, amalannya ditimbang. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana dalam riwayat sahih Muslim dari Abi Malik al ashari radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah SAW. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "At-tuhuru syatrul iman." Walhamdulillah tamla'ul mizan. Tuhur, kesucian separuh keimanan. Sedangkan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Memberatkan di timbangan. Berarti amalan akan ditimbang. Kalimat Alhamdulillah, amalan soleh, zikrullah. Wafis sahih, dan juga dalam sahih. huwa khatimatu kitabul Bukhari di penutup kitab Sahih Bukhari. Disebutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Dua kalimat. Ringan di lidah. Keduanya dicintai oleh Ar-Rahman dan berat dalam timbangan. Taqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, al azim. Subhanallah wa bihamdih, al azim. Subhanallah wa bihamdih, al azim. Dua kalimat. Ringan diucapkan di lidah, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, wasaqilatani fil mizan dan berat dalam timbangan. Artinya amalan berbentuk zikrullah mengucapkan subhanallah bihamdi mengucapkan subhanallahil azim, dua kalimat ini akan berat ditimbangan Berarti orang yang ditimbang, amalannya juga ditimbang. Warawal Hafidh Abu Bakar al bayhaqi an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan yu'ta bibni Adam yaumal qiyamah. Akan didatangkan anak Adam pada hari kiamat. Fayuqaf baina kifatail mizan. Maka dia diberdirikan di tengah-tengah di antara dua kifah timbangan. Wa yuwakkal bihi malakun yang ditugaskan padanya satu malaikat Fa'in taqula mizanuh. Kalau berat timbangannya. Nadal malaku. Maka malaikat tadi akan menyeru. Bisautin. Dengan suara. Yang yusmi'ul khala'iq. Yang memenuhi. Dan didengar oleh seluruh makhluk-makhluk. Apa ucapan malaikat tadi? Sa'ida fulan sa'adatan. La yasqa ba'daha abada. Telah berbahagia si fulan dengan kebahagiaan yang gak akan pernah sengsara selama-lamanya. Kalau berat timbangan amal baiknya. Wa in khaffa kalau ternyata ringan timbangan amal baiknya, maka malaikat tadi menyeru pula dengan suara yang keras, bisautin yusmiul khalaiq dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk-makhluk. Syaqiyah fulanun syaqawatan la yas'ad ba'daha abada. Sungguh akan sengsara si fulan dengan kesengsaraan yang gak akan bahagia selama-lamanya. Riwayat-riwayat seperti ini sangat banyak yang sahih. Sebagai bukti, sebagai dalil. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran dengan lafat mizan, dengan lafat berat, dengan lafat ringan, dengan lafat-lafat yang lain yang menunjukkan bahwa mizan hak wajib bagi setiap muslim mukmin untuk beriman dengan adanya timbangan amal perbuatan yaumul qiyamah. Wajib beriman bahwa manusia akan ditimbang. Fala yultazab ila mulhidin mu'anidin yaqulu al-amal a'radun la tuqbalul wazn jangan menengok ucapan mereka-mereka para mu'anid jangan dengarkan jangan tengok ucapan para penentang yang berkata dengan akalnya bahwa amalan-amalan itu bukan benda yang bisa ditimbang jangan dengarkan jangan tengok ucapan mereka fala yultafat ilaihim fala yultafat ila qawlihim jangan kamu tengok ucapan mereka jangan kamu dengarkan ucapan mereka ucapan-ucapan aklani khabib, ucapan-ucapan para rasionalis ucapan-ucapan para, para liberalis yang berkata bahwa amalan itu bukan benda la tuqbalul wazan gak akan bisa ditimbang hadza li jahlihim dan kebodohan mereka bukan kebodohan sederhana. Mereka memiliki kebodohan kuadrat. Mereka bukan memiliki jahlun wahid. Mereka adalah Abu Jahlein. Pemilik dua kebodohan. Mereka jahil, tapi nggak merasa dirinya jahil. Bodoh pertama, mereka tidak mengerti ilmu yang Allah ajarkan. Bodoh kedua, bahwa mereka tidak merasa kalau dirinya bodoh, sehingga mereka sok pinter berbicara, berbicara, berbicara. Menyampaikan beberapa argumen-argumen yang menurut mereka cerdas. Menurut mereka jenius. Menurut mereka hebat. Wallah, ada jahal ala jahal. jahilun ala jahalin. Kebodohan di atas kebodohan. Na'udzubillah min hadha. Al-kalam. Kita berlindung pada Allah dari ucapan seperti mereka. Mirip dengan ucapan Qardawi ketika berbicara tentang al-maut. Apa kata Qardawi ketika berbicara al-maut disembelih? Dalam bukunya hadis antara ahli fikih dan ahli hadis. Kata dia bahwasanya maut kematian itu bukan benda yang bisa disembelih. Itu kata Qardawi. Ternyata sahaula ahlul kalam mengatakan sama tentang miza. Pokoknya perbuatan itu bukan benda yang bisa ditimbang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dulu sebelum haula haula yang sekarang ini berbicara, sebelum lahir, bapak mereka belum lahir, kakek mereka belum lahir. Sudah dibantah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Fala yultafat ila mulhid. Jangan tengok ucapan para mulhidin. Jangan dengar ucapan para mu'anidin yang berkata al-a'malu a'radun la tuqbalul wazan. Yang namanya amalan itu adalah ard. Bukan benda, abstrak, tidak bisa ditimbang. Wa inama yuqbalul wazan al-ajsam. Yang bisa ditimbang itu adalah badan. Maka jangan ditengok. Fa inna Allah yaqlibul a'rad adsaman kama taqaddam. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bisa. Menjadikan a'rad seperti adsam. Menjadikan ardun seperti jisim. Menjadikan al-maut seperti seekor kambing. Kemudian disembelih. Menjadikan amal perbuatan menjadi sesuatu yang bisa ditimbang bagi Allah mudah. Bagi Allah bisa. Kenapa? Kalian tidak berpikir tentang kekuasaan Allah. Wahai orang yang katanya membanggakan akalnya. Akal mereka, para aklaniun, rasio mereka, para rasionalis, itu terlalu dungu. Sebab kalau dia cerdas, kalau akalnya cerdas, dia akan berpikir Allah maha kuasa. Walaupun tidak bisa bagi akal kita atau bagi perbuatan kita bagi dunia, bagi Allah bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Itu kalau cerdas. Sayangnya mereka dungu. Menuhankan akal ternyata akalnya sangat dungunya. Kembali kepada kita. Qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa inna Allah yaqlib arad as-saman. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Bisa untuk mengganti yang sifatnya arad menjadi adsam menjadi jisim-jisim. Perhatikan ikhwan ibn Allah yang dulu pernah disinggung tentang pelajaran-pelajaran filsafat mesti pertamanya al-insanu ardun atau hayawanun natiq. Benda-benda itu terdiri dari uh, jauhar wa ard. Jauhar itu bendanya, ard itu sifatnya. Baik, maka istilah itulah yang dimaksud di sini Arab. Ya. Istilah mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil mauti kabshan aghsar." <coughs> Amlah dalam riwayat lain. Nanti akan didatangkan kematian dalam bentuk seperti seekor kambing yang gemuk. Tayyib. Ya. Kematian ardun kambing yang gemuk jismun ya. bagi Allah mudah untuk menjadikan al-ard menjadi jism fayuqaf bainal jannati wan nar maka diletakkan kematian tadi di antara surga dan neraka Kemudian dikatakan ya ahlal jannah, wahai al surga, fayashra'ibuna turun. Mereka pun terkejut dan mereka melihat apa yang didatangkan oleh Allah. Wa yuqalu ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna turun. Penduduk neraka pun sama. Mereka penasaran apa yang didatangkan oleh Allah SWT. Mereka melihat. Wa yarawna an qad al faraj. Mereka mengira Penduduk neraka ini mengira akan ada datang jalan keluar. Karena mereka sedang tersiksa. Begitu ada panggilan, ada apa ini? Mudah-mudahan jalan keluar. Ternyata disaksikan oleh mereka kematian. Dan Allah jadikan mereka semua kenal. Apakah kalian tahu apa ini? Disebutkan dalam lafat-lafat lain seperti itu. Maka mereka menjawab dengan sama. Bala, kami tahu ya Rabb. Dia adalah al-maut fayudbah kemudian disembelih dan dikatakan pada mereka ya ahlan nar khuludun wala maut ya ahlal jannah khuludun wala maut ya ahlal jannah khuludun wala maut ya ahlan nar khuludun wala maut hadis rawahul bukhari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ma'nahu <laughs> diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Semana dengan ini. Fathabata waznul a'mali wal 'amil wa sahaifil a'mal. Maka semua yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih Ahlus sunnah akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Semua yang diberitakan dalam hadis-hadis sahih Ahli sunnah akan berkata kami percaya. Kami beriman dengannya karena semua dari Allah. Karena Nabi Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena ahlu sunnah yakin Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan wahyun yuha. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bahwa Rasulullah SAW la yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan sama sekali tidak memecah belah kaum muslimin hadis ini memecah belah kaum muslim. La. Justru sebaliknya. Dengan hadis-hadis sahih akan terpisah antara ahlus sunnah dengan ahlul hawa. Akan terpisah ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Akan terpisah ahlus sunnah dengan ahlul balal. Yang beriman kepadanya ahlu sunnah, yang tidak percaya ahlul batil, ahlul balal, ahlul hawa, ahlul bid'ah yang tidak mau percaya dengan hadis-hadis sahih. Itu pembeda antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Mana ahli sunnah, sahibus sunnah, Mana sahibu sunnah adalah orang yang mutamassik bis sunnah, yang berpegang dengan sunnah, yang kokoh di atas sunnah, yang percaya, beriman dengan sunnah-sunnah Nabi. Kalau menolak, meragukan, meninggalkan, apalagi menganggap sebagai biang perpecahan, Sunnah dianggap yang perpecahan. Wallah, ini ainud balal. Intinya kesesatan. yang hormat. Kembali kepada kita. Qala dikatakan Sabata waznul a'mal. Telah sabit riwayatnya. Sahih. Tentang ditimbangnya amalan-amalan. Ditimbangnya orang-orang yang beramal. Ditimbangnya lembaran-lembaran amalan. Semuanya hak, semuanya benar. Karena semuanya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Wa sabata annal mizan lahu kiffatan. Dan juga telah sahih riwayatnya, telah sabit riwayatnya bahwa timbangan tadi memiliki dua tangan timbangan. Wallahu taala a'lam bima wara'a dzalik. Adapun yang selebihnya apa yang di belakang itu tentang kaya apa dan kaya apanya semua kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ada kifahnya. Kifahnya seperti apa? Ya nggak tahu. Kamu dan saya dan seluruh manusia dalam keadaan sama. Tidak tahu. Allah beritakan dengan berita global, global kita terima dengan global. Allah beritakan dengan rinci, kita imani secara rinci. Sekarang diberitakan oleh Nabiullah, Rasulullah, bahwa dia memiliki kifah wa kifah. Yang ini fi kifah, yang ini fi kifah. Maka kita terima adanya kifah. Seperti apa? Wallahu taala a'lam bisawab. Kita tidak mengetahui rinciannya wallahu taala a'lam. al iman bil ghaibi maka hendaklah kita beriman dengan hal-hal yang gaib yang diberitakan dalam Quran dan sunnah. Dan itu ciri muttaqin. Hudan lil muttaqin. Siapa mereka muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diawali dengan sifat alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Siapa yang tidak beriman pada yang gaib, maka mereka bukan muttaqin. Gak pantas bikin pondok al-muttaqin. Kalau nggak percaya pada yang gaib. Karena huda lil muttaqin. Al-Quran ini bimbingan bagi muttaqin. Siapa ya Allah al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu apa-apa yang diberitakan tentang hari kiamat. Tentang hisab. Tentang mizan. Tentang timbangan tentang disaksikannya manusia, tentang disembelihnya al-maut, tentang semua berita-berita gaib ini harus diimani. Maka itulah muttaqi, orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Dengan tambah tanpa menambah-nambahinya, tanpa mengurang-urainya. Titik. Itu maksudnya apa dua kifah wallahu alam. Pokoknya memiliki dua kifah. Yang satu kifah diletakkan 99 catatan jelek, satu kifah lagi diletakkan padanya bitaqah bertuliskan la ilaha illallah dan hadis itu sahih kita terima. Kayak apanya? Wallahu taala alam kami gak akan menambahi satu kalimat pun ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع Duhai betapa ruginya orang yang menafikan dan menolak adanya timbangan yaumul qiyamah, timbangan keadilan pada hari kiamat seperti yang dikhabarkan dalam syariat. Duhai celakanya, duhai ruginya orang yang menolak, tidak mau percaya dengan timbangan hanya karena khafail hikmah alaih hanya karena dia tidak tahu hikmahnya apa sih ditimbang wa yaqdafin nusus yaitu orang-orang yang mencerca dalil-dalil nas-nas biqaulihi dengan ucapan mereka la yahtaju ilal mizan illa al-baqal wal fawwal. astaghfirullah astaghfirullah Sampai mengejek. Mengejek Quran wa sunnah. Dengan ucapan, La yahtaju ilal mizani illal baqal wal fawwal Tidak membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur sama tukang kacang. Astagfirullah. Astagfirullah. Bakal, penjual bakalah. Penjual sayur-sayur. Al-fawal dari ful. Astagfirullah. Kufur. Ucapan-ucapan kufur. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا Duhai betapa pantasnya orang-orang tersebut untuk tidak ditegakkan timbangan untuk mereka. Betapa pantasnya mereka untuk tidak ditimbang amalannya sama sekali. Enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pantasnya mereka untuk dimasukkan ke dalam ucapan Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Kami nggak akan tegakkan bagi mereka wazna. Mudah-mudahan orang-orang ini termasuk di dalamnya. Ingat seorang ulama yang datang kepada seorang sahibul bid'ah ketika matinya. Satu-satunya. Maka ulama yang lain semuanya marah. Celaka engkau. Ada apa engkau mengantarkan jenazah dia? Ada apa engkau menyaksikan jenazahnya? Sabar, sabar. Kalian jangan marah dulu. Aku datang ke jenazahnya dan aku berkata, Ya Allah, ini orang gak percaya pada yaumul kiamah, tidak percaya pada timbangan, janganlah tegakkan timbangan untuknya. Orang ini gak percaya bahwa engkau berbicara. Ya Allah, jangan ajak bicara dia. Semuanya dibalik dengan doa yang seperti itu. Setelah itu, baru yang lain tersenyum. Ternyata ulama ini pun masih memiliki buruk kebencian pada ahlul balal. Sehingga mendoakan dengan doa jelek yang pantas. Karena dia nggak percaya bahwa Allah berbicara, mudah-mudahan dia tidak diajak bicara yaumul qiyamah. Karena dia tidak beriman dengan mizan, mudah-mudahan gak ditegakkan mizan ke untuknya. Dikatakan walau lam yakun minal hikmati fi waznil amali illa zuhur adlih subhanahu wa ta'ala li jami' ibadih kalau nggak ada hikmah lain kecuali menunjukkan keadilannya. Allah Maha Adil. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia, lihat, aku timbang. Biar kalian lihat. <laughs> Untuk menunjukkan keadilannya. Itu saja hikmahnya sudah cukup. Sudah cukup. Apalagi hikmah-hikmah lainnya pasti lebih banyak lagi. Yang kita tidak ketahui. Fa'inahu ahad ahabba ilaihi al-'uzru min Allah karena tidak ada tidak ada satupun yang lebih suka dengan uzur daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kalimat ini? Maknanya Allah pemaaf. Kalau saja ada alasan, ada uzur, Allah akan terima. Ternyata dia nggak mengerti, ternyata dia nggak tahu, ternyata Allah akan terima. Karena Allah afuun ghafur. Maka Allah tegakkan mizan untuk menunjukkan pada seluruh manusia. Lihat, mereka ini memang pentas diadab. Memang sangat cocok, sangat pantas untuk diadab. Mereka tidak memiliki bukti apapun, nggak punya udur apapun, dan timbangan amalnya nggak ada. <coughs> Jadi nggak ada yang berat, nggak ada amalan soleh yang bisa ditimbang. Min ajli zalika arsalar rusul dan termasuk rahmat Allah itulah Allah utus para rasul-rasul mubasyirin wa mundirin memberi kabar gembira dan menakut-nakuti mengancam fakaifa wara'a dzalika minal hikam maka kalau saja hikmahnya cuma menegakkan keadilan agar disaksikan keadilan Allah di hadapan seluruh manusia itu sudah pantas sudah cukup sebagai bukti sebagai alasan ditegakkannya timbangan. Nah, dari satu sisi kita beriman bahwa Allah mudah untuk menghitung hitung mereka tanpa timbangan. Mudah menilai mereka tanpa timbangan. Benar. Allah tidak butuh timbangan. Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha Kuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikatnya bukan karena Allah butuh malaikat. Sebagaimana Allah menciptakan timbangan bukan karena Allah butuh timbangan. Untuk menunjukkan pada kalian, lihat kalian timbangan amalan orang ini dipersaksikan di hadapan penduduk langit di hadapan seluruh manusia seluruh khalaik lihatlah timbangan amal orang ini apalagi ada hikmah-hikmah lain dan itu pasti ada hikmah-hikmah lain yang kita tidak ketahui Fata amal qaulal malaikah maka perhatikan ucapan malaikat-malaikat ketika kami akan menjadikan di muka bumi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang merusak, menumpahkan darah? Padahal kami memuji engkau, nyanjung engkau. Qala dikatakan oleh Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka malaikat-malaikat mengakui. Rabbana la ilma lana illa 'allamtana. Ya Allah engkau tidak, aku tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau berikan pada kami. Ma'allamtana. Kami nggak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan mengakui malaikat. Tapi mereka merasa lebih alim. Ngapain pakai timbangan-timbangan? Jawabannya cukup dengan ini. Allah Subhanahu wa taala a'lamu ma la ta'lamun, lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kalian tidak tahu. Wa ma'utitu utitu min ilmi illa qadilan. Apa yang diberikan pada kalian dari ilmu itu sedikit sekali. Baik. Kita lanjutkan sedikit karena satu paragraf pagi hadis pembahasan. Uduruni, berikan udur kepada aku untuk menyelesaikan satu paragraf lagi. Wa qad 'inda dzikril haud kalamul Qurtubi. Sudah lewat penyebutan tentang telaga Haud dalam ucapan Qurtubi Anal haud qabla al mizan. Bahwa telaga haud itu sebelum timbangan. Sedangkan sirat adalah setelah timbangan. Lihat urut-urutannya. Fafi sahihah ini disebutkan dalam dua kitab sahih. Anal mu'minin idha abaru surat, Bahwa orang-orang beriman ketika melewati surat Jembatan yang dipancangkan di atas neraka. Ketika melewati sarat, wuqifu ala qantaratin bainal jannatin nar. Ketika mereka sudah melewati sirat, mereka di atas jembatan antara surga dengan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd. Masa saat itu dikisas yang satu dengan yang lainnya. Yang pernah memukul, dipukul. Yang pernah membalimi, menyakiti, saat itu sakiti. Dikisas semuanya. Faidah hudzibu kalau sudah selesai urusan-urusan dengan manusia, wanuku sudah dibersihkan, udinalahum fi jannah. Maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Maka Al-Qurtubi rahimahullah menjadikan dalam kitabnya Tadkirah bahwa qantarah tadi adalah suratan thanian lil mu'minin bahwa itu adalah jembatan yang kedua bagi muminin khasah. Mana yang pertama? Yang pertama yang di atas neraka jahanam. Tidak ada yang melewatinya kecuali orang mukmin. Adapun yang lain berjatuhan. Orang yang tidak mukmin berjatuhan ke dalam neraka. Maka yang berhasil lewat inilah mukminin. Baru kemudian ada kontorah lagi. Kontorah itu apa fungsinya? Mengkisas apa yang terjadi di antara mereka. Yang ini pernah berbuat kepada si fulan, si fulan di menuntutnya, saling menuntut saat itu sampai selesai semua urusan baru mereka masuk ke dalam jannah. Wallahu taala a'lam bissawab. <laughs> Jadi disebutkan haud dulu <laughs> kemudian sirat ah, kemudian mizan dulu baru mizan kemudian sirat dan sirat kemudian kesos tadi setelah kesos masuk jannah. <laughs> Ini khonilina azakumullah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan yang akan datang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang surga dan neraka.